Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> eh, jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mantalah Nailul Roja bisyarhi Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar asy shatiri rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan Kemarin ada satu kalimat yang kita lewati yaitu berkenaan dengan tanda balik genap 15 tahun fi dzakari wal untuk laki-laki dan perempuan maka uh, dijelaskan di sini maksudnya tanda balik yang pertama berlalunya anak laki-laki atau anak perempuan 15 tahun min ba'di infisali jami' badanihi setelah terlepasnya semua badannya yaitu dari dari ibunya maka yang dimaksudkan adalah ingdal wiladah maka ngitung 15 tahun tersebut terhitung dari sejak seluruh badan keluar dari rahim ibu sebagaimana penjelasan di Royatul Muna Sarah Safinatun Najah yang lain disampaikan bahasanya dimulainya perhitungan 15 tahun min fisali jami'il badan ai indal wiladati yaitu pada saat kelahiran. Kemudian catatan yang kedua yang ingin Eh, saya sampaikan dan saya bacakan adalah uh, di pembahasan tentang istinja. Kemarin kita baca wa afdalu kaifiyatihi dan tata cara istinja yang terbaik adalah menggabungkan antara air dengan batu. Caranya dimulai dengan menggunakan batu kemudian diiringi dengan air. Wahina idin dan pada saat itu yakfi cukup fi husuli asli sunnah untuk mendapatkan asal sunnah, asal masro' supaya itu sudah sesuai minimalis yang sesuai dengan syariat batunya adalah kulu jamidin semua benda kering walaunya najisan meskipun najis maka jika e, istinja itu batu kemudian air maka untuk batunya ketika itu tidak disyaratkan ketentuan-ketentuan khusus maka meskipun benda keringnya itu berupa benda kering najis tidak masalah ketentuan e, khusus untuk batu harus begini-begini ketika dipakai untuk istinja itu berlaku manakala semata-mata pakai batu. Semata-mata pakai batu. Adapun jika batu plus air, maka ketentuan-ketentuan tentang baku, tentang batu itu tidak berlaku sebagaimana penjelasan di Royatul Muna. Ketika menjelaskan tentang masalah Eh, menggabungkan antara batu dengan air. Maka cara istinja bisa dengan menggabungkan antara batu dengan air dan inilah yang afdol. Caranya istinja pertama kali dengan batu kemudian diiringi yang kedua dengan air. Kenapa urutannya demikian? Karena batu itu berfungsi untuk menghilangkan benda najisnya. Sedangkan air ketika itu berperan untuk menghilangkan bekas najisnya Fa'idha fa'ala dzalika lam yukhammir ainan ainan najasati lidakana at-tafdiluhuna wa indaha fala yustaratu fil hajari asurutu al-mu'tabarah wa indaha dan pada saat ini ketika istinjaknya itu batu plus air maka tidak disyaratkan fil hajari untuk batu yang dipakai syarat-syarat al-mu'tabara syarat-syarat yang harus dipertimbangkan ketika eh, ingda iktisari alaihi ketika memakai batu dan hanya memakai batu untuk istinja maka ketentuan-ketentuan batu itu tidak boleh najis itu adalah manakala idza qatasara alaihi jika istinja, istinjaknya hanya dengan batu namun ketika didobel batu kemudian air maka ketentuan untuk batu ketika tersebut longgar illa anal akmal cuma yang akmal yang sempurna yang afdal hendaknya batunya juga memenuhi ketentuan maka ketika istinja itu batu kemudian air, maka kalau untuk sah batunya itu asal batu tidak mengapa. Asalkan dia benda kering. Ya, najis sekalipun tidak mengapa. Namun al-afdal atau al akman namun yang lebih afdal, yang lebih sempurna batunya juga memenuhi kriteria batu Oleh karena itu maka di demikian keterangan di Royatul Mona. Oleh karena itu di sini di Nailu Roja disampaikan ketika e, istinja itu dengan batu kemudian air maka untuk minimalisnya untuk sah secara minimalis dengan menggunakan bahasa mendapatkan aslu sunnah itu untuk batunya adalah kulu jamidin semua benda kering walau najisan meskipun dia najis. Meskipun tadi disampaikan di Royatul Muna yang lebih afdal batunya itu adalah bantu yang memenuhi persyaratan. Batu yang memenuhi persyaratan kemarin telah kita baca, terakhir kita baca di halaman 93 wal murad bil hajari huna yang dimaksud dengan batu, itu ketentuan batunya. Yang pertama adalah kulu jamidin. Setiap semua benda kering. Ya, maka disyaratkan benda kering. Maka di antara istinja yang keliru adalah istinja yang dilakukan oleh para ibu-ibu ya, ketika uh, untuk bayinya ya, di mana bayi diistinjai dengan tisu basah. Ya, maka ini istinja yang keliru. Ya, kalau dengan air ya sudah pakai air. Ya, kalau mau kemudian istinja dengan batu yang namanya menurut sebagian ya, ulama disebut dengan istijmar maka syarat istijmar adalah benda kering benda kering maka tisu basah tidak boleh dipakai untuk istijmar. <clears throat> yang boleh dipakai untuk istijmar itu malah tisu yang kering. Kemudian uh, yang kedua syarat batu dan batu di sini maknanya adalah batu syar'i, tidak mesti harus berbentuk batu. Bisa kemudian bentuk benda-benda yang lain yang memenuhi kriteria di sini. Jadi dia adalah kering Kemudian yang kedua, tahir. Dia adalah benda yang suci bukan najis. Dan ketentuan ini tadi sebagaimana e, kita baca atau kita bacakan, ini manakala istinja hanya semata-mata dengan batu. Kemudian yang ketiga qali'in. Dia bisa menghilangkan najis. Yaitu dia punya kemampuan untuk menyerap Ya, kalau dia tidak punya kemampuan untuk menyerap karena dia mengkilap kaca atau yang lain, maka tidak ya, tidak boleh dijadikan sebagai batu istinja. Kemudian empat, ghairu muhtarmin dan dia bukalah benda-benda yang memiliki kehormatan. Ya, memiliki kehormatan kalau benda-benda yang memiliki nilai dan kehormatan maka tidak boleh. Semisal makanan tidak boleh, misalnya roti kering dipakai untuk ya, istitmar. Di antara dalilnya adalah Nabi melarang menggunakan makanan jin untuk istitmar. Maka jika makanan jin tidak boleh dipakai untuk istitmar, maka makanan manusia mimbabil aula. Fala yujzi'u maka tidak sah ni dengan benda najis atau benda yang tidak menghilangkan najis. Kenapa? Karena dia mengkilap atau karena dia lembek misalnya. Demikian juga tidak sah dan tidak boleh istinja dengan Istinja menggunakan muhtaram benda yang memiliki kehormatan. Contoh benda yang memiliki kehormatan contohnya adalah kutubu ilmi syar'i. Buku yang berisi ilmu syar'i. Wa alati demikian juga alat-alat ilmu. Pensil Anda boleh dipakai untuk istitmar, penghapus dan yang lainnya. Demikian juga termasuk benda yang memiliki kehormatan adalah al-mata'um, makanan. Ini, baik dia makanan manusia ataupun makanan jin. Ini, dengan alasan dan dalil yang telah saya sebutkan. Maka wal makna maka intinya disyaratkan untuk sahnya istinja dengan batu idak tasara alaihi. Perhatikan idak tasara alaihi. Jika mencukupkan diri dengan batu. Ya. Maka disyaratkan delapan poin. Ini berlaku manakala istinjaknya cuma dengan batu. Dan kalau batu dengan air maka longgar. Kalau batu dengan air maka longgar. Maka untuk syarat untuk sahnya istinja dengan batu ada delapan poin berikut ini. Di samping poin tentang batunya. di samping poin tentang batunya yang tadi telah kita baca. Maka itu ketentuan batu, kemudian delapan ini adalah penggunaan batu. Ketentuan untuk penggunaan batu. Yang pertama, ya, dengan menggunakan tiga batu. Al-makna penjelasannya, maka syarat ijza sah istinja dengan batu yang pertama e, e, dengan menggunakan tiga usapan. La akal la tidak boleh kurang dari tiga usapan. Kalau cuma kemudian misalnya pakai tisu kering, tisu toilet, cuma dua kali usapan saja maka tidak sah. Ya, harus minimal tiga, lebih dari tiga boleh, ya, namun kurang dari tiga tidak boleh. Namun kemudian berbilangnya batu itu tidak jadi kait, tidak jadi syarat. Namun batunya itu harus berjumlah tiga, itu tidak jadi syarat. Maka seandainya seorang itu mengusap dengan tiga sisi batu secara berurutan. Karena batunya punya yang agak gede, ada sisi sini, sisi sini, sisi sini. Punya beberapa sisi. Kemudian dipakailah tiga sisi tersebut berurutan. Sisi ini, kemudian sisi ini, kemudian sisi itu. Maka sah karena tiga batu, karena berbilangnya batu tidak menjadi syarat. Bahkan disampaikan di sini tiga usapan dengan menggunakan satu sisi batu dari satu batu juga bisa. Caranya ya, habis dipakai kemudian batunya diguyur air. wa ayar silahu. Habis sisi batu itu dipakai diguyur air kemudian dikeringkan. Demikian dilakukan setiap usapan. Ini, maka cuma pakai satu sisi, pakai uh, sekali untuk usapan yang pertama, habis itu ini, cari air diguyur, ini, kemudian dilap sampai kering, ah, dipakai lagi. Ini, Kalau mau kurang kerjaan ya. <laughs> pakai air aja langsung kan selesai ya. Tapi kalau mau mutar-mutar, nih airnya tidak dipakai untuk istinja, namun untuk guyur batu, nah, boleh juga. Ya, ya sensasi lah. <laughs> Cari sensasi kalau cuma pakai air dah biasa. Nah, ini pakai batu, airnya untuk guyur batunya. Nah, itu satu hal yang boleh. Sehingga cuma pakai satu sisi kafa maka itu sudah mencukupi. Kemudian yang kedua, batu tersebut usapan tiga usapan tersebut membersihkan mahal, membersihkan tempat keluarnya najis. Apa yang dimaksud dengan mahal adalah asofha untuk buang air besar yang dimaksudkan adalah as untuk buang air kecil untuk laki-laki yang dimaksudkan adalah hasyafah. Dan sedangkan untuk buang ke, air kecil, ya, kencing untuk perempuan, maka bagian depan kemaluan seorang perempuan. Nah apa itu hasyafah? Kalau berak maka mahalnya ya, membersihkan mahal, membersihkan tempat sasaran maka tempat sasarannya adalah sofah. Apa yang dimaksud dengan sofah di sini? Ini kalau sofah makna secara bahasa lembaran, namun tentu nggak nyambung di sini. Ini sudah punya makna e, tersendiri. Yang dimaksudkan adalah apa yang menyatu, bagian pantat yang menyatu, inggal kiam ketika seorang itu berdiri. Ketika jongkok, dia ya, itu terpisah. Ada dua pantat. Ya. Itu ketika jongkok terpisah. Nanti ketika berdiri tentu dua pantat ini ada yang menyatu ketika posisi berdiri. Dan ada yang tidak menyatu. Nah, yang menyatu bagian pantat yang menyatu ketika posisi berdiri itu namanya sofhah. Nah, itulah yang jadi sasaran sasaran istinja dengan batu untuk untuk buang air besar atau untuk birak maka tisu yang dipakai harus bisa membersihkan itu sedangkan untuk kencing laki-laki maka sasaran batu adalah hasyafah harus membersihkan hasyafah hasyafah adalah Rasul Zakari, kepala Zakar, yaitu bagian yang terbuka dari Zakar ketika dihitan. Penjelasannya maka poin yang kedua yang menjadi syarat sah istinja dengan batu, batu tersebut ini ayungki al-mustanji al-mahalla orang beristinja membersihkan dengan batu tersebut al-mahalla sasarannya Ya, yungki artinya yunadzifuhu, membersihkannya. Yang dimaksud bersih kalau untuk istinja dengan batu lain dengan istinja dengan air. Ya, kalau istinja dengan batu maka tolak ukur bersihnya adalah tidaklah tersisa kecuali bekas. Yang bekas tersebut tidaklah hilang kecuali jika disiram air. Ini, kecuali jika disiram air. maka karena ini, karena istinja dengan air itu tentu membersihkan benda najisnya dan bekasnya. Itu kalau istinja dengan air. Nah kalau istinja dengan batu itu tidak dituntut untuk menghilangkan bekas. untuk menghilangkan bekas, tidak dituntut untuk menghilangkan bekas. Cukup menghilangkan poin yang pertama, benda najisnya. Sehingga ketika istinja dengan batu, maka bekas itu boleh jadi tersisa. Dan tolak ukur bersih, kalau istinja dengan batu adalah yang tersisa adalah tinggal bekas. Yang bekas ini tidak akan bersih kecuali dengan alma dikuyur dengan air atau bisirari khozaf atau dengan e, khuzaf yang ukuran kecil. Khuzaf itu tembikar, pecahan tembikar yang ukuran kecil. Ini lumpur yang kemudian dibentuk bentuk tertentu kemudian dibakar. Pecahannya yang kecil, nah itu boleh jadi bisa membersihkan bekas yang tersisa. Ya, maka jika tiga kali usapan itu tidak membersihkan tiga kali usapan yang hukumnya wajib itu tidak membersihkan maka wajib al ingkok dibersihkan dengan ditambahi lebih dari tiga usapan dan ketika e, lebih dari tiga kali usapan maka dianjurkan berakhir dengan bilangan yang ganjil berdasarkan hadis dalam masalah ini ya, tiga belum bersih maka empat kok sudah bersih maka tambahi yang kelima atau enam sudah bersih. Lima belum bersih, enam tambah enam sudah bersih. Maka tambahkan yang e, sekali lagi supaya jatuhnya ganjil. Kemudian syarat yang ketiga, najis yang keluar dari tempat-tempat tadi belum mengering. Belum mengering, itu boleh istismar boleh pakai batu. Tapi kalau yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu sudah mengering dalam keadaan belum istinja, maka tidak ada jalan kecuali harus pakai air. Ya, tidak ada solusi kecuali harus pakai air. Penjelasannya, maka poin yang ketiga syarat sahnya istinja dengan batu al kharij kulluhu au ba'duhu. Maka najis yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang atau sebagiannya itu belum ada yang membeku, belum ada yang mengeras. Kalau belum membeku atau belum mengeras, maka bisa dibersihkan dengan batu. Kalau sudah mengeras, maka tentu batu tidak bermanfaat. Sehingga jalan satu-satunya harus dengan air buta ayakuna rotban. Maka najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang tersebut harus benda yang basah. Supaya bisa dibersihkan dengan batu. Atau jamidan. Dia benda kering namun bisa dibersihkan dengan batu. Nah, kemudian uh, Syarat yang keempat untuk sahnya istinja dengan batu atau istitmar adalah najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu tidak berpindah dari tempat normalnya. Wal makna penjelasannya syarat yang keempat untuk sahnya istinja dengan batu al kharij. Najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang tersebut la yantaqilu tidak berpindah tidak berpindah amma istakara fihi dari tempat keberadaannya ketika dia keluar ketika dia keluar dia keberadaannya hanya di lubang keberadaannya di lubang maka ketika ketika dia berpindah tidak hanya di lubang kalau misalnya berak maka kemudian menyebar ya, ke pantat sisi kanan dan kiri tidak hanya di lubangnya namun menyebar ke sisi kanan dan kiri maka tidak boleh istitmar harus dengan air ya, oleh karena itu maka tidak boleh istitmar kalau maaf kalau mencret kalau mencret tidak bisa istitmar harus istinjak dengan air karena syaratnya adalah tidak yang takil. Syaratnya tidak yang takil. Maka kalau dia mencret, maka tidak bisa e, kemudian dibersihkan pakai tisu, tidak bisa. Ini belum sah dan tidak sah. Ini dia harus pakai air. Dan di sini meskipun berpindahnya tadi tidak melewati sofha Cuma di sofha saja. Namun ini lubang tempat keluarnya sudah kemudian nyiprat ke kanan dan ke kiri. Dan itu masih sofha Karena mencret. Namun meskipun itu cuma sofha Tetap tidak boleh menggunakan batu. Harus air. Demikian juga kalau itu yang keluar dari jalan depan maka boleh istitmar pakai batu manakala ini air kencing itu cuma keluar dari lubang kencingnya saja. Kalau kemudian bleber meskipun itu masih di hasyafah. Masih di hasyafah, air kencingnya bleber. Ya, karena kemudian eh, kemudian cuma kemudian bleber ke kiri atau ke kanan lubang maka harus istinja dengan air. Tidak boleh istijmar. Istijmar itu cuma untuk membersihkan lubang saja. Istijmar itu atau istinja dengan batu itu fungsinya hanya bisa difungsikan untuk membersihkan lubang saja. Kalau dia melebar ke daerah non lubang, baik lubang depan ataupun lubang belakang, maka ya, selain lubang itu harus pakai air. Selain lubang ya, harus pakai air. Yang lubangnya boleh pakai batu. Boleh pakai batu. Sehingga ya, kalau kemudian air seni ini melebar ke kiri dan kanan, apakah bisa tetap pakai batu? Bisa. Tapi cuma itu batu cuma bisa dipakai untuk bersihkan lubang yang kemudian melebar menyebar ke kiri dan kanannya lubang harus pakai air harus pakai air sehingga praktisnya ya sudah air aja semua kan nah, daripada mindo mindo gaweni ya, nah, harus kerja double pakai batu cuma untuk lubangnya, nah, nanti habis itu pakai air untuk sebelah kanan lubang, sebelah kiri lubang. Nah, ini nanti jadinya mindo gawe nih kata orang Jawa. Ya. Sudah pakai air saja semuanya. Tapi kalau secara fikih, ya, secara fikih boleh saja, ya, boleh saja ya, tetap ada penggunaan batu, namun batunya atau tisunya tisu yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang dipakai untuk lubang kiri kanan nanti ambil air <clears throat> nah kemudian syarat yang kelima ketentuan yang kelima tidaklah ya alihi mengalami toa itu terjadi sesuatu yang baru tidaklah kemudian mengenai mengenai najis yang keluar ini akhar sesuatu yang lain. Penjelasannya. Maka poin yang kelima merupakan syarat sahnya istinja dengan batu al-kharij itu tidak bercampur dengan layak talitu bil khariji ghairu jinsihi. Ini benda yang lain yang tidak sejenis dengan dia ini bendanya maaf maafnya perak ya cuma perak itu saja tidak kecampuran benda yang lain kalau perak ini kecampuran dengan benda yang lain maka tidak boleh istitma namun benda yang lain di sini ada pengecualiannya kecuali keringat kecuali keringat kalau kemudian maaf beraknya tadi kecampur keringat nggak apa-apa masih tetap ijtima. Non kalau benda yang keluar tersebut najis yang keluar tersebut kecampuran debu, pasir atau yang lainnya maka tidak boleh istitma. Fa'in atau bihi maka jika bercampur dengan sesuatu yang lain meskipun setelah istitmarnya maka ta'ayyana al-ma'u maka ta'ayyan sebuah keniscayaan al-ma'u harus pakai air. Baik benda yang bercampur dan menempel pada najis tersebut adalah rotban sesuatu yang basah semacam air atau ini birak kemudian kecampuran kencing, air kencing atau javan kecampuran dengan benda yang kering baik benda yang kering tersebut najis semacam kotoran hewan atau suci semacam debu. Maka ketika itu tidak boleh istinja dengan batu. Harus dengan dengan air. Jadi pas keluar pas berak itu keluar mungkin beraknya di tempat terbuka bertiuplah angin bawa bawa debu sehingga ya, kotoran tersebut jadinya ketempelan kotoran yang keluar tadi ketempelan debu maka dalam kondisi ini tidak boleh istijmar harus istinja dengan air Nah, di sini terdapat perbedaan antara Romli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam masalah Eh, manakala kecampuran benda kering yang suci. Kalau menurut Aramli ketika kemudian kotoran tersebut kecampuran benda kering yang suci, maka beliau berpendapat bi adami dororihi, tidak mengapa tetap istinja dengan batu. Kemudian yang keenam tidak benda najis, benda yang keluar tidak melebihi sofah untuk berak dan tidak melebihi hasyafah untuk air kencing. Penjelasannya, maka poin yang keenam yang menjadi syarat sahnya istinja dengan batu Allah yujawiza al-ghaid. Kotoran yang keluar itu tidaklah melewati melampaui sofhahnya orang yang istinja. Demikian juga kencing tidak melebihi dari hasyafah. Kalau kemudian kencingnya itu muncrat, muncratnya sampai di luar hasyafah. Muncratnya sampai di batang kemaluan. Ya, maka harus isti, harus istinja dengan air. Nih. kan loncat sampai batang uh, batang dakar bahkan melebar lebih dari lubang saja harus istinjak dengan air. Ini tadi di, disampaikan. Tadi telah kita baca. Seandainya melebar lebih dari lubang harus pakai air. Apalagi ada yang muncrat kemudian mengenai misalnya batang zakar misalnya maka tentu lebih-lebih lagi. Wal e, dan air kencing tidak melampaui hasyafah jika itu laki-laki dan ditambahi fil ungsa untuk perempuan Allah ya yadkhula madkhala zakari air kencing yang keluar dari seperempuan ini tidaklah kemudian masuk ke jalannya zakar ketika dia dikumpuli oleh suaminya misalnya. Ya, karena tentu di jalan depannya perempuan itu ada dua jalan. Itu jalan uh, air kencing dan jalan uh, dan jalan anak. Ya, maka itu tidak boleh air jalan kencingnya tidak boleh sampai masuk ke uh, madkhalat zakar, tempat masuknya zakar. Jika itu terjadi maka harus pakai istinja dengan air. Kemudian yang ketujuh, ya, yang keluar tersebut tidaklah terkena air. Hmm, penjelasannya, poin yang ketujuh jadi syarat sahnya istinja dengan batu al-kharij najis yang keluar tidak terkena air walau litathirihi kama marra meskipun air tersebut untuk bermaksud untuk membersihkannya Ya, kemudian yang kedelapan syaratnya adalah batu itu haruslah berupa batu yang suci. Maka al makna penjelasannya poin yang kedelapan yang merupakan syarat sahnya istinja dengan batu sucinya batu yang dipakai oleh orang yang beristinja maka tidak sah istinja dengan benda najis ataupun benda mutah najis ya, maka ada namanya benda najis dan ada benda mutah najis benda mutah najis itu adalah benda suci namun terkena najis itu benda mutah najis ya kemudian fasal furudul wudu'i sittaton Furudul wudu alias rukun wudu itu ada enam. Fardu dalam bahasa Arab maknanya bisa bagian. Contohnya di pelajaran faraid ada istilah sahibul fardi. Ya, maka penerima ahli waris itu ada asobah dan ada sahibul fardi pemilik jatah tertentu setengah dari total harta seperempat dari total harta atau yang lain. Kemudian makna yang lain dari al-fardu adalah al-lazim, sesuatu yang harus. Dan makna yang diinginkan adalah makna yang kedua. Sedangkan fardu dalam syariat, secara istilah adalah yang di, berpahala jika dilakukan dan bisa berdampak hukuman jika ditinggalkan. Dan fardu adalah salah satu dari tujuh ahkam syariah. Demikian yang kita baca sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.